Loh, biar saman tiru. Saman lah kepengen tobat ah. Oh, nggih bawanter teri temenan tak gak. Ngene. Allahu yarham Gustur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke Sama ini uang Indonesia atau uang Afrika? Gustur itu Presiden RI yang ke keempat. Beliau luar biasa hebat, lepas dari secara fisik ada keterbatasan. Beliau, mohon maaf, secara fisik matanya, mata gohirnya nggak bisa melihat, tapi mata hati dan mata batinnya tajam. Enang, emang nggak bisa melihat beliau. Makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo, ngawur, aku murang-muring aku ngurung. Kowe mau ngawur, kostur mundur, kostur mundur, rasane hati batuk muatos. Mundur. Jangankan mundur, wong maju ae nuntun kok dikongkon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku lara. Sakit aku. Demo ngawur ngomong. Beliau luar biasa. Beliau Gus Dur sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua tak kasih tahu. Yang ziarah ke pesariannya Gus Dur, yang ziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari tidak pernah kurang dari 3000 jamaah. Bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari nggak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus. Bendino. Lah sampean sampean ki solek wis mati, kira-kira sing ziarah no kuburanmu no pirang geledekan. Heh? Satu saya gak kebek. Anakmu gorong karuan gelem ora kuburanmu. Ngapa nang kuburane bapak-bapak bajingan ae. Ampun yo ya, ben. Muga ampun temen ngono. Makanya pantas tiap tahun dihauli Haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai Sopo, Haul Kiai Sopo, oh <laughs> Ana hole maling. nih. Aku ceramah yang mono ini gurung tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. <laughs> Adur yo benok. Ini padahal saya maling cili-cili. Durung maling gede-gede yo. -gede. Eh kapan-kapan tak garap sisan maling gede-gede. Nah, anjen penggaweanku ngene iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek ndi ngaji ku ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang neh ndok kene, golek liane. liyane. Apa bingung. Tapi ya rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Mesti maling ile ketagihan ngrungokno omonganku. Aku diwihiran kadang-kadang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Dur kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat Hebat. Zaman tak kandani ya. Gus Dur itu ibadahnya ke Allah biasa. Biasa. Saya tahu sendiri. Gus kalau ibadah ke Allah biasa. Gus itu kalau sholat subuh cuma dua rakaat. Kok diguyu tuh? Ada yang salah dengan kata-kata saya? Lah iya. Gus Dur itu kalau sholat maghrib ya cuma tiga rakaat. Podo karo sampean. Nggih. Enggak sholat bareng nyaut nggih kok Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau. Apa? Di antara faktor penyebabnya hidupnya digunakan untuk khidmah melayani umat, melayani masyarakat, sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat. Sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepingin dicintai rakyat, rumusnya sederhana Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya. Moga-moga Pak Kusnan ngrungokno iki. Gampang, kata orang Jawa gini, pokok isok dadi gula mesti dirubung semut. Nek dadi tembelek ya dirubung laler.